Kita telah sampai pada pembahasan tentang salah satu akidah ahli sunnati wal jamaah yaitu beriman terhadap haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman terhadap telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Pada pembahasan yang lalu atau 6 pertemuan yang lalu telah kita sebutkan secara global tentang sifat haut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang haut Nabi, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hadis-hadis yang mutawatir. Nah, dan di sini al-Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah taala dalam syarahnya beliau memberikan pembahasan yang sangat bagus yang kita akan bacakan penjelasan dari beliau ini. Kata beliau <clears throat> Wa qad tawataratil ahaditsu al-waridatu fi hadzal haudi fi hadzal haudil azim alladhi akramallahu bihi rasulana al-karim wa ummatahu. Hadis-hadis yang datang tentang haud ini merupakan hadis-hadis yang mutawatir tentang haud yang sangat besar yang dengannya Allah muliakan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Waqad balaga adada ruwati sehingga beliau di sini menegaskan bahwa hadis-hadis tentang haub adalah hadis-hadis yang mutawatir. Waqad balaga adada au adadu ruwati ahadi fil haud hawali samanina sahabiyan. Ya, jumlah periwayat hadis-hadis tentang haud ini mencapai kurang lebih 80 sahabat. Minha fi sahihain hawali 20 hadisan an 20 sahabiyan. Di antaranya yang terdapat dalam as-sahihain itu sekitar 20 hadis dari 20 sahabat. Wa baqiyatuha fi baqi dawawinis sunnah. Sisanya adalah di kitab-kitab sunnah lainnya. Minas sunan wal jawami' wal masanid wal ma'ajim baik dalam kitab-kitab sunan maupun kitab-kitab jami' kitab-kitab musnad dan kitab-kitab mu'jam ya sehingga 80 sahabi 80 hadis dari 80 yang diriwayatkan oleh 80 sahabi di antaranya 20 20 hadis 20 dari 20 sahabat terdapat dalam As-Sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sisanya dalam kitab-kitab sunnah lainnya. Nah, Fakat tajawazat hadil ahadith haddat tawatur. Sehingga hadis-hadis ini mencapai tingkatan tawatur. Wa ma'ahadha fahunaka unasun min ahli dalal. Wahumul khawarij wa ba'dul ma'tazilah la yu'minuna bil hawd wa bil ahadith alwaridah bihi. Ya. Namun Bersama dengan ini, ya, di sana terdapat sekelompok orang dari kalangan ahlul dullal, orang-orang yang sesat yaitu khawarij dan sebagian mu'tazilah tidak beriman terhadap haud dan terhadap hadis-hadis tentangnya. Fahariyun bihaula ayuhrimu wa ayutradu min wurudihi. Maka mereka sangat pantas untuk nanti dihalangi dan diusir dari telaga itu li'annahum la yu'minuna bihi ma'anna ahadithahu tajawazat hadda at-tawatur kama aslafna karena mereka kenapa mereka pantas untuk diusir untuk dihalangi dari mendatangi haud nanti di yaumil qiyamah karena mereka memang tidak beriman terhadapnya padahal hadis-hadisnya telah mencapai mutawatir mereka sendiri yang telah memberikan kaidah yang kaidah ini batil Kaidah ini batil, kaidah yang mereka ciptakan batil yaitu bahwa untuk urusan akidah hadisnya harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir maka tidak boleh diterima dalam urusan akidah. Ini kaidahnya mereka. Nah, kaidah yang batil ini taib kita anggap kita terima kaidah ini. Padahal ini batil. Taib kita anggap kita terima. Nah, ini hadisnya mutawatir. Ternyata kalian tetap menolaknya. Ternyata kalian tetap tidak mau beriman. Sehingga justru kalianlah orang pertama, pihak pertama yang melanggar kaedah kalian sendiri. Lalu kata Syekh Rabi beliau mengatakan wala nadhkur asma'a jama'atin minas sahabati alladzina rawau ahadith al hawd Maka kita akan sebutkan nama-nama sejumlah sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang haud. Famimman rawa dzalika Anas bin Malik. Di antara yang meriwayatkan itu adalah sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Harithah bin Wahab, Wajundub bin Abdullah, Sahal bin Sa'ad, Aisyah Ummul Mukminin, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Mas'ud, wa Abu Hurairah, dan Abdullah bin Amr ibn as Abdullah bin Abbas, Asma bintu Abi Bakar, Sauban, Abu Dhar, Ummu Salamah, Jabir bin Samurah, Zaid bin Arqam, Samura bin Jundub, Huzaifa bin Yaman, Abu Barza al-Aslami, Al-Mustawrid bin Shaddad, Abu Said al-Khudri, wa Abdullah bin Zaid, wa Usama bin Zaid. Ini sejumlah nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang haud. Nah. Kemudian kata Syekh Rabi, wala nurid min ahadithi haula'il ashab al-kiram ma yatah ma yahtamiluhu hadha syarah. Ya. Dan kita akan sebutkan beberapa hadis itu yang diriwayatkan oleh para sahabat tersebut. Ya. Di antaranya beliau sebutkan yang pertama An Anas radhiyallahu an An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama qala ataitu ala nahrin hafatahu qubab al-lu'lu' mujawwafa faqultu ma hadha ya Jibril qala hadzal kautsar Nah, kata sahabat Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda bahwa ketika Nabi dimi'rajkan ke langit, beliau, beliau mengatakan, aku mendatangi sebuah sungai yang tepiannya itu kubah dari lu'lu' yang melengkung. Maka aku bertanya, Mahada ya Jibril? Apa ini ya wahai Jibril? Qala hadzal kautsar. Inilah al-kautsar, yakni sungai al-kautsar. Nah, yang ini ada di surga. Wa anhu radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna qadra haudi kama baina Aila wa San'a al-Yaman wa San'a al-Yaman wa inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama' Dan dari Anas pula radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya uh, luas hautku atau besarnya hautku adalah seperti sebagaimana an, jarak antara Ailah salah satu kota di Syam ya, di Baitul Maqdis wa il Yaman dengan antara kota tersebut Ailah sampai ke Son'a Yaman. Ya. Sangat luas. Nah. Wa inna fihi minal abariq dan sungguhnya di haud itu terdapat ceret-ceret yang jumlahnya keada di nujumis sama sejumlah bintang-bintang di langit. Tapi sangat besar dan luas haud ini. Ya, sehingga ketika disediakan enam cara-cara itu maka sangat banyak sebanyak sejumlah bintang-bintang di langit. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun hadis pertama yang kita baca tadi itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. وأن حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة والصنعاء فقال له المستورد ألا ألم تسمعه قال الأواني قال لا قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب نعم Dari sahabat Haritha bin Wahab Ya. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi saw Alaihi Wasallam menyebut haub. Lalu beliau pun bersabda, ya, adalah sejarah antara Madinah dengan Son'a. Ya. Maka sahabat Al-Mustawrid bin Saddad bertanya, mengatakan kepada sahabat Harithah, tidakkah engkau mendengar bahwa Nabi mengatakan tentang awani, yakni inak apa bejana-bejananya? Qala la. Kata Harithah bin Wahab beliau mengatakan tidak. Maka qala al sahabat mustaurid bin Saddad mengatakan tara fihi al-aniyah kawakib. Ya. Engkau akan melihat padanya bejana-bejana seperti bintang-bintang. Nah. Demikian. Sehingga di sini ada sahabat Harithah bin Wahab, kemudian ada pula sahabat Al-Mustawrid bin Saddad melengkapi periwayatan sahabat Harithah bin Wahab. Hadis ini muttafaqun alaih. Wan Uqbah bin Amir radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fasalla ala ahli ahadin salatahu ala al mayyit ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرضت لكم أو إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتح khazainil ard au mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an beliau mengatakan beliau mengatakan <clears throat> bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar dan salat terhadap salah satu anggota seseorang, tahu alal mayyit seperti salatnya terhadap mayyit. Nah, Allah alam apakah salat jenazah ketika di kuburan di atas kuburan atau nah, nah kemungkinan seperti itu Faman sarafa ilal mimbar. Kemudian beliau naik mimbar. Faqala inni fartun lakum. Sungguhnya aku, maka Nabi bersabda, sungguhnya aku mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum. Dan aku sebagai saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzura ila haudi al-an. Dan ini dan aku demi Allah sungguh benar-benar melihat ke telagaku sekarang ini ya. Sekarang aku melihat di telagaku. Dan aku diberikan kunci-kunci perbendaraan bumi atau kunci-kunci bumi. Ini kekayaan. Wa inni wallahi dan aku demi Allah tidaklah aku takut atas kalian untuk kalian berbuat syirik sepeninggalku. Namun yang aku takutkan atas kalian adalah kalian berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Syahidnya adalah Nabi menegaskan bahwa beliau saat itu kata, beliau katakan sekarang aku benar-benar dia bersumpah ini wallahi sungguh aku demi Allah benar-benar melihat ke telagaku sekarang ini. Ya. Ini dari sahabat siapa tadi? Uqbah bin Amir. Hadisnya muttafaqun alaih yakni dalam Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna haudhi ab'ad min Ailah min Aden lahu ashaddu bayadan min al-thalj wa ahla min al asl bil laban wa la aniyatuhu akthar min adadin nujum wa inni la asuddan nas wa inni la asud la asuddun nas anhu kama yasuddur rajul ibilan nas an haudhihi Kata sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh telagaku itu lebih jauh di jarak antara Ailah dengan Aden dan sungguh haud itu lebih putih ya, airnya lebih putih dibandingkan sal daripada salju, lebih manis daripada uh, madu dan susu, dan sungguh benar-benar bejana-bejananya itu lebih banyak dari jumlah bintang di langit, dan sungguh aku menghalangi manusia darinya, sebagaimana seseorang menghalangi onta dari telaganya. yakni sebagaimana seseorang menghalangi orang lain dari telaganya. Ya. Yang yakni Nabi seakan-akan Nabi menyebutkan bahwa beliau yang beliau halangi itu yang yang bukan umatnya. Sebagaimana seseorang menghalangi onta anas, yakni orang lain dari telaganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu عنهما qala qala an صلى sallallahu alaihi wasallam haudi مسيرة syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyab minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadma'u abadan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tenagaku itu sejauh perjalanan satu bulan. Airnya lebih putih daripada susu. Aromanya lebih wangi dibandingkan misik. Ya, minyak wangi misik. Nah, bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus lagi selamanya. Wa an Sauban radhiyallahu an anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala inni labi uqri haudhi labi uqri haudhi azuzun nas li ahli yaman labi uqri ya itu bi dhammil ain wa iskanil qaf labi uqri hakada nah, bi dhammil ain sukunkan huruf ain apa? Mendomahkan huruf ainnya dan menyukunkan huruf qafnya. Oqri uh, eh, itu adalah mawqiful ibil minal haud idza waradathu. Ada tempatnya onta, posisinya dia di telaga kalau dia mendatanginya. Ya. Ini okr lebih okri. Ya. Wakila muakharuhu. Ada yang menyebutkan bahwa maknanya adalah akhirnya, bagian akhir, ya, belakang, bagian belakang gitu. ini wa inni labi okri haudi aku berada di belakang, ya, Uh, posisi belakang dari telagaku yakni apa yang di situ ada yang datang dan Nabi di belakang gitu. Adzun nas li ahli Yaman. Kenapa beliau berbuat seperti itu? Aku menghalau manusia untuk menyediakan bagi ahli Yaman. Ya, bagi ahli Yaman. Penduduk Yaman. Adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim. Aku memukul dengan uh, tongkatku hingga tersedia untuk mereka, untuk ahlul Yaman. Disebutkan dalam syarahnya, maknahu atrudun nas anhu ghair ahlil Yaman liyarfudha ala ahlil Yaman liyarfadda ala ahlil Yaman aku mengusir orang lain dari seraga itu, yakni orang yang selain ahli Yaman, yang bukan penduduk Yaman, agar tersedia bagi mereka. Tersedia tempat bagi mereka, ahlul Yaman. Wahadihi karamatun di ahli Yaman. Ini merupakan bentuk karamah, kemuliaan bagi penduduk Yaman. Fi takdimihim fi syurbi minhu. Yakni dalam bentuk apa? Kemuliaan pemuliaan ini dalam bentuk mereka didahulukan ya dipersilahkan lebih dahulu untuk meminum dari telaga itu dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam mujaz mujazatan lahum bihusni sani'ihim sebagai bentuk balasan bagi mereka karena baiknya amal mereka jasa mereka wa taqaddumihim fil Islam dan karena mereka telah dahulu masuk Islam wal ansar minal yaman dan sahabat-sahabat ansar itu berasal dari Yaman karena ansar adalah Aus dan Khazraj dua kabilah besar ini asal usulnya berasal dari Yaman fayudfa ghairuhum hatta yashrabu nah sehingga yang selain mereka itu ditahan diusir yakni ditahan supaya agar mereka penduduk Yaman ini eh, sahabat-sahabat Ansar ya itu minum terlebih dahulu. Kama dafa'u fid dunya anin nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagaimana mereka membela Rasul di dunia ini dari musuh-musuhnya. Dari gangguan musuh-musuh ya, mereka membela Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian pula Nabi, nanti Nabi alaihi salatu wasalam membalas untuk mereka, membalas kebaikan mereka dalam bentuk ini. Orang lain dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Mendahulukan ya, mempersilahkan ahlul Yaman untuk minum terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Taib ini makna hadisnya. Fasyahid adalah disebutkan bahwa Nabi ini adalah tentang haud beliau. Ya. Fasuila lalu lalu lanjutan hadis ini. Fasuila an haudihi an irdihi an ardihi. Kemudian Nabi ditanya tentang lebarnya. Fakala min makami ila amman. Sejauh mana lebarnya maka beliau bersabda dari tempat berdiriku ini hingga ke Oman. Wasuila an syarabihi faqala ashaddu bayadan al laban wa al asl. Yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi al jannah ahaduhuma min dhahab wal akhar min waraq dan beliau ditanya tentang minumannya faqala yakni airnya faqala maka beliau menjawab lebih putih daripada susu, lebih manis daripada uh, madu. Terpancur padanya dua mizab, dua saluran air yamuddanihi minal jannah yang bersumber dari kedua saluran itu bersumber dari surga. Ahaduhuma min dahab salah satu dari saluran air itu terbuat dari emas dan satunya lagi dari perak. Nah, itu yang airnya mengalir yakni dari Al-Kautsar airnya. Mengalir. Air ini dari sungai Al-Kautsar dan terkumpul di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala inni faratun lakum al haud wa inna bu'du wa inna bu'da ma baina tarafaihi kama baina San'a wa aila, ka'anna al-abariq fihi an-nujum Ini sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketahuilah sungguhnya aku mendahului kalian di atas telaga. Dan sungguh jarak antara ujung kedua ujungnya adalah sebagaimana jarak antara Son'a dengan Ailah. Dan bejana carat-caratnya yang ada di situ adalah seperti bintang-bintang. Wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Tayib hadis Jabir bin Samura ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. وعن هذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لأذوذ لأذوذ عنه الرجال كما يذوذ الرجل الإبل الغريبة عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تريدون علي ghurran muhajjalin min atharil wudu laisat di ahadin ghairikum Naam. Dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya telagaku itu lebih jauh daripada Ailah dan Aden. Ya. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Dan demi Allah, sungguh aku benar-benar mengusir, menghalau dari telagaku itu rijal, sejumlah manusia, sejumlah orang. Sebagaimana seseorang mengusir onta-onta yang asing, ya, yang bukan miliknya, dari telaganya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengenal kami? Mengenali kami?" Kala na'am. Nabi menjawab, "Iya. Tariduna alayya kan, kalian akan datang kepada kepadaku hurran muhajjalin dalam keadaan ya ada padanya hurran muhajjalin yakni ada warna putih di dahi dan kedua tangannya min atharil wudu sebagai bekas dari wudhunya di dunia sehingga menimbulkan warna putih nanti di akhirat pada apa kepala yakni wajahnya dan e, kedua tangannya ini sebagai ciri umat beliau dan dengan itu Nabi mengenali umatnya laisat li ahadin ghairikum yang ciri-ciri ini tidak dimiliki oleh seorang pun selain kalian Dan di sini Syekh uh, Syekh Rabi hafizahullah memberikan faedah anak jika diperhatikan dalam hadis-hadis tadi yang ada sembilan hadis yang kita baca tadi itu terdapat keterangan yang berbeda-beda tentang jarak atau luas ya luasnya haud itu sejarak mana ada yang menyebutkan antara Aila dengan Son'a, ada Aila dengan Aden lebih jauh daripada Aila dan Aden, antara Madinah dengan Son'a, ada antara Madinah dengan Oman, ya. Nah, mungkin di sini eh, sebagian pihak merasa iskal atau bahkan merasa itu sesuatu yang mutarib, goncang, sesuatu yang goncang, ya. Maka beliau menjawab hal ini dengan menyebutkan faedah dari syarah Muslim. Dia katakan qad yastashkil ikhtilafu hadhil ahadits fi masafatil haud. Mungkin agak membingungkan adanya perbedaan keterangan dalam hadis-hadis ini tentang jarak luas haud ini. Wala iskal. Insya Allah wala itirab. Sebenarnya nggak membingungkan dan tidak ada kekacauan di sini. Qala Nawawi fi syarh Muslim ini sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam Sahih Muslim, dalam Syarah Muslim qala Al-Qadhi Iyad beliau mengunukil ucapan Al-Qadhi Iyad bahwa Al-Qadhi Iyad mengatakan wa hadzal ikhtilaf fi qadri ird ardil haud ya perbedaan dalam uh, jarak luasnya haud laisa mujiban lil ittirab tidaklah mengharuskan adanya kekacauan di sini fa innahu lam ya'ti fi haditsin wahid yang dalam bahasa mustalah hadis disebut muttarib ya hadisnya muttarib kacau nah maka kata beliau enggak tidak berarti ini menunjukkan kekacauan. Ya, tidak berarti mutarib. Ya. Kenapa fa innahu lam ya'ti bi haditsin wahid? Karena keterangan ini tidaklah datang di satu hadis. Bal fi ahadits mukhtalifatur ruwah. Mukhtalifatir ruwah. Namun dalam hadis-hadis yang para perawinya berbeda-beda. Sahabatnya berbeda-beda yang meriwayatkan dari sahabat itu pun juga para perawi yang berbeda-beda. An jama'atin minas sahabah dari sejumlah besar jamaah. Sami'uha fi mawatin mukhtalifah yang mereka mendengarnya di tempat dan kesempatan yang berbeda-beda. Darabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli wahidin minha mathalan li bu'di aqtaril haud wa si'atihi. Yang di situ pada masing-masingnya pada setiap uh, sahabat itu Nabi memberikan misal ya untuk jauhnya uh, haud itu ujung haud dan luasnya. Wa qarraba dzalika min afham li bu'di ma bainal biladil madhkurah. Dan beliau permisalkan ya supaya mudah difahami ya eh, menjelaskan jarak ya jauhnya atau luasnya telaga telaga beliau itu dengan jarak menyebutkan apa? jarak antara kota atau negeri-negeri itu. Supaya apa? bisa difahami dengan mudah begitu. La ala takdir al maudhu litahdid. Bukan dengan maksud memberikan batas. Ya. Bal lil i'lam bi'idhami hadhil masafah. Namun beliau memberitahukan tentang besarnya atau luasnya atau jauhnya jarak itu. Fabihada tajtami'ur riwayat. Dengan cara ini riwayat-riwayat tadi itu bisa dijamak, digabungkan, dikompromikan. Nah, ya dengan uh, yang kita disebutkan oleh Qadhi Iyad ini tadi, penjelasan ini maka bisa apa? Bisa digabungkan, dikompromikan riwayat-riwayat tersebut. Hada kalamil qadhi. Ini penjelasan Al-Qadhi'iyat. Qultu, kata Nawawi, walaysa fil qalil min hadha man'ul kathir. Wal kathir thabit ala zahiril hadith. Wala mu'aradah. Wallahu a'lam. Dan tidaklah yang jarak yang lebih sedikit menghalangi yang jarak yang lebih jauh dalam contoh-contoh ini tadi. Wal kathir thabit. Yang banyak itu ada Pas tidak ala zahiril hadis sesuai dengan zahir hadis wala mu'aradah dan itu tidak kontradiksi tidak kontradiktif wallahu a'lam. Demikian keterangan Al-Qadhiyat yang kemudian dilengkapi oleh An-Nawawi rahimahullah. Masih tersisa beberapa hadis dan pembahasan dari keterangan syarah Syekh Rabi' rahimah hafizahullah yang itu sangat penting untuk kita ulas di sini atau kita sampaikan di kesempatan ini di taklim kita yang insya Allah kita lanjutkan penjelasan Syekh Robi ini pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Adapun malam ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.